Ya, yang artinya pertolongan pertolongan. Iya. Ayat ini dikatakan oleh para ulama termasuk dari surat Madani. Iya. Atau Madaniyah. Yang mana surat ini turun ketika Rasulullah saw alaihi wasallam telah hijrah ke Madinah. Dan ini adalah ini adalah surat yang terakhir yang turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam yang memberitakan akan terjadinya kemenangan untuk beliau dan dibukakan kota Mekah negeri kelahiran beliau sallallahu Alaihi Wasallam yang penduduknya ketika itu mengusir beliau dan di akhir ternyata Allah Subhanahu Wa Taala membukakan kota tersebut sebagai lambang kemenangan Islam dan kaum muslimin. Iya, kita mulai A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah, pertolongan Allah dan kemenangan. Dikatakan di dalam tafsir, "Idza tamma laka ayyuhar rasulu an-nasru ala kuffari Quraisy wa tamma laka Fathu Makkah. Makna dari apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan maknanya adalah apabila telah sempurna untukmu wahai Rasul ya pertolongan atas orang-orang Quraisy, kafir Quraisy dan sempurna untukmu pembukaan kota Mekah. Iya. Idza idza idza jaa nasrullahi wal fath idza ini termasuk dorfun kata petunjuk naam waktu yang menunjukkan wak, waktu dan waktu di sini adalah waktu yang akan datang apabila nanti datang pertolongan Allah dan kemenangan ya di sini barokallahu fiikum ya ayat ini terkategorikan sebagai ayat mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya yakni berupa berita akan kemenangan kaum muslimin. Iya, kemenangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin ketika itu. Iya. Nah, Nasrullah, pertolongan Allah, pertolongan di sini adalah satu bagian dari pertolongan-pertolongan Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada umatnya. Sedangkan al-fathu Allah sebut dengan alif lam untuk menunjukkan fathu di sini adalah kemenangan yang sudah khusus dan yang diinginkan di sini adalah dibukanya kota Mekah. Ya. Apabila datang pertolongan Allah dan pertolongan Allah ini banyak datang kepada beliau alaihi salatu wasalam dan akan terus datang kepada kaum muslimin. Adapun al-fatah di sini adalah suatu yang khusus Dikarenakan datang dengan bentuk alif lam, maknanya adalah kemenangan dibukanya kota Mekah. Iya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nas dan engkau melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Yeah wa ra'aital minan nasi dan engkau wahai nabi melihat mayoritas kebanyakan dari manusia yadkhuluna fil islami mereka masuk ke dalam Islam jamaatin jamaatin yakni berjamaah berjamaah berkelompok kelompok berkabilah kabilah dan ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Imamul Al Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya dari sahabat Amr ibni Salamah ya kata beliau kanatil arabu talumu bi islamihim al fatha ya dahulu orang-orang Arab mereka mencela ya keislaman para sahabat ya dari sisi kemenangan ya kata mereka utrukuhu wa qaumahu Kata mereka kepada kaumnya, biarkan Muhammad dan orang-orang yang bersama dia. Biarkan Muhammad dan orang-orang yang bersamanya, bersama kaumnya. Iya. Fa innahu in alaihim karena sesungguhnya apabila Muhammad ini mampu mengalahkan kaumnya, iya, huwa nabiyyun shadiq. Maka dia adalah nabi yang benar. Iya. Jadi orang-orang Arab dahulu mereka banyak yang menahan keislaman mereka Sampai mereka benar-benar melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menang melawan kaumnya. Mereka tahan untuk menerima kebenaran, untuk bisa masuk Islam sampai nanti benar-benar nyata apakah beliau ini menang atau tidak. Dan mereka katakan kalau dia menang terhadap kaumnya maka dia adalah seorang nabi yang benar. Falamma kanat waqatu ahli Makkah maka ketika terjadi pembukaan kota Mekah ya dikuasai pengenaan penduduk kota Mekah ketika itu badaro kullu kaumin bi islamihim maka barulah orang-orang kaum orang Arab ketika itu kabilah-kabilah Arab ketika itu ya naam berbondong-bondong datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan keislaman mereka. Iya. enam sehingga Anas di dalam ayat ini bermana umum manusia ketika itu. Iya, dari bermacam kobilahnya Iya. Tetapi datang juga satu riwayat yang menghususkan Anas di sini dengan orang-orang penduduk Yaman. Ya, jadi waroaitan nasa anasa di sini ada dua tafsirnya yang bermakna umum seluruh orang-orang Arab ketika itu dan ada juga riwayat yang menunjukkan Anas di sini khusus berbicara tentang penduduk negeri ya Yaman dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya ini kita bawakan dalilnya ya kata Ibnu Abbas bainaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil Madinah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah beliau mengatakan Allahu akbar Allahu akbar jaa nasrullahi wal fathu beliau mengatakan demikian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wajah ahlul Yaman dan telah datang penduduk negeri Yaman. Kaumun satu kaum naqiyatu kulubihim yang bersih kolbu-kolbu mereka. Ya. tu tibaatihim, tibaihim yang lembut tabiat-tabiat mereka. Al imanu Yaman, iman itu di Yaman. Wal fiqhu Yaman. Fikih itu, ilmu itu di Yaman. Wal hikmatu Yamaniyah. Hikmah itu ada di Yaman. Ini pujian untuk negeri Yaman sekaligus pujian untuk orang-orang negeri Yaman. Ketika mereka datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah menganggap ini pertolongan Allah dan Rasulullah menganggap ini adalah naam barakallahu fikum tanda dari kebaikan karena mereka adalah orang-orang yang terkenal hatinya lembut, ya, bersih hatinya sehingga Rasulullah mengatakan iman itu diaman. nam fikih ilmu itu diaman, hikmah itu diaman. ya Ini dari makna waraaitan nasa yadohuluna fid afwaja. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan, apabila telah datang hal ini, telah datang pertolongan Allah, telah dibukakan kota Mekah, dan kamu melihat manusia datang masuk ke dalam agama Islam, yaitu agama Allah dengan bergelombang-gelombang, berkelompok-kelompok, Allah memerintahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Fasabih. Maka bertasbihlah. Bihamdi Rabbika dengan memuji Rabbmu, wastagfirhu dan mintalah ampunan kepadanya innahu kana tawwaba sesungguhnya dia adalah zat yang maha pengam pengampun iya kata tafsir idza waqa'a dzalika apabila hal itu telah terjadi fatahayya liliqa'i rabbika maka bersiaplah untuk bertemu dengan Rabbmu bil iktsari minat tasbih dengan memperbanyak tasbih bihamdihi ya dengan banyak tasbih memuji Allah wal iktsari minal istighfar dan memperbanyak istighfar innahu kana katsirat taubah karena Allah adalah zat yang banyak memberikan taubat alal musabbihin bagi orang-orang yang bertasbih wal mustaghfirin bagi orang-orang yang meminta ampun yatubu alaihim Allah memberikan taubat kepada mereka wa yarhamuhum Allah merahmati mereka wa yaqbalu taubatahum dan Allah menerima taubatnya mereka. Perintah Allah Subhanahu wa taala apabila kemenangan itu telah datang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk banyak-banyak beristighfar, untuk banyak-banyak bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Al Imamul Bukhari dari sahabiah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Aisyah berkata, "Ma sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam salatan." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat enam pada satu salat bada'an nazalat alaihi setelah turunnya firman Allah idza jaa nasrullahi wal fath Ya, tidaklah beliau salat setelah turunnya ayat ini melainkan beliau mengatakan di dalamnya subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma firli. Beliau terus mengulang-ulang ya, mengulang-ulang ya pujian ini, tasbih ini, tahmid ini dan permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Aisyah juga berkata ya dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al Al Bukhari iya nah Aisyah mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru min qauli subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih kata Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ya ucapan subhanallah wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Maka Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, araka tuktiru min qawli Wahai Rasulullah, aku melihatmu banyak sekali mengucapkan subhanallah wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Aisyah ini, kata beliau, akhbaroni Rabbi Ani sa'aro alamatan min umti ummati. Sesungguhnya Robku telah mengabarkan kepadaku, aku akan melihat satu tanda pada umatku. Faida ro'aituha apabila aku melihat tanda itu aksartu aku akan memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih maka sungguh aku melihat surat An-Nasr ini adalah barakallahu fikum tanda tersebut yakni tanda naam untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh surat ini surat yang memberitahukan tentang kemenangan Rasulullah yang diturunkan oleh Allah Tabaraka taala kepada beliau Ya, ayat ini juga diambil faidah oleh para ulama sebagai tanda dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al Imamul Bukhari dari Ibnu Abbas. Ya. Kata Ibnu Abbas, Kana Umar Ibnu khattab radhiyallahu anhu yudni ibn Abbas adalah Umar Ibnu khattab adalah seorang yang selalu mendekatkan Ibnu Abbas ya, yang mendekat kepada Ibnu Abbas ya bahkan Ibnu Abbas ini dimasukkan ke dalam majelis musyawarah beliau yang mana majelis di situ adalah orang-orang tokoh-tokoh senior-senior para sahabat ya yang ikut perang Badar padahal Abdullah Ibnu Abbas adalah seorang anak muda yang masih sangat belia eh tapi Ibnu Abbas satu-satunya pemuda yang dimasukkan ke dalam majelisnya Umar orang-orang yang diiring datang yang didatangkan oleh orang-orang tokoh-tokoh para sahabat, kibaru para sahabat yang sudah tua-tua. Maka Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Umar radhiyallahu anhu, "Inna lana abna'an misluh." Ya. "Inna lana abna'an mislahu." Sesungguhnya kami punya anak. Punya anak yang seusia dengan dia. Ya, kenapa Anda memasukkan dia saja? Ya, demikian model pertanyaannya. Faqala innahu min haitsu ta'lam. Kata Umar, sesungguhnya anak ini sebagaimana yang kalian telah tahu. Ya, fasa'ala Umar ibn al-Khattab, maka Umar pun bertanya kepada para sahabat itu, kepada orang-orang yang diajak beliau untuk bermusyawarah itu tentang tafsir idaja nasrullahi wal Para sahabat memberikan jawaban ini adalah perintah untuk bertasbih, untuk bertahlil, beristighfar kepada Allah setelah datangnya kemenangan. Sebagian yang lain diam. Maka ketika Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, apa yang kau katakan terhadap ayat ini?" Kata Ibnu Abbas, "Ayat ini adalah atau surat ini adalah tanda telah dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam." Dan memang benar. Surat ini adalah surat terakhir, ya yang diturunkan Allah kepada beliau ya dan ini pun tanda ya untuk beliau bersiap-siap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah contoh dari Allah atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bahwasanya apabila seseorang ya, telah berada pada posisi hampir bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala maka diperintahkan dia atau disunahkan bagi dia untuk banyak beristighfar, banyak bertasbih, banyak beramal soleh. Iya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan Amaru ummati ya, beliau mengatakan umur ya umurnya umatku umurnya umatku mabaina sitina ila sab'in umur-umurnya umatku adalah antara 60 tahun hingga 70 tahun. Ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa aqalluhum man yajuzu dalik dan sangat sedikit dari mereka yang lebih dari usia segitu. Maka ini petunjuk, petanda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beli naam seorang muslim masuk ke usia-usia tersebut maka itu adalah usia akhir dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala membawakan satu bab ya dengan judul beliau beri judul Man balagha sittin faqad a'darallahu ilaihi fil umri. Ya. Barang siapa yang usianya sudah 60 tahun maka Allah tidak akan lagi menerima alasan-alasan bagi dia. Ya. Lalu beliau Al-Imamul Bukhari membawakan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Adarallahu ilam ri'in." Allah tidak akan lagi memberikan alasan-alasan kepada seseorang akhara ajalahu hatta balagahu sittina sanah yang Allah telah akhirkan ajalnya hingga sampai 60 tahun. Maksudnya apa? Tidak lagi menerima alasan, sudah tidak diperkenalkan lagi, perkenankan lagi sudah tidak diperbolehkan lagi untuk orang yang masuk usia tersebut lalu dia mengatakan nanti ah saya taubatnya. Nanti ah saya berah beramalnya tidak. Karena di usia segitu ya atau paling lebih 70 tahun, sedikit yang sampai 100, 120 ya. Ya, sedikit dari umat Muhammad sallallahu alaihi Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ingat Walaupun seperti itu, usia umat Muhammad akan tetapi itu tidak menjamin setiap orang akan sampai pada usia tersebut. Ya, sudah banyak kenyataan ternyata dia meninggal di usia muda. Yang ingin kita sampaikan di sini ialah jangan sampai kita terlena dengan masa muda kita. Jangan sampai kita terlena dengan dunia kita. Jangan sampai kita tertipu dengan amalan-amalan yang sudah kita miliki. Iya. Jangan sampai. Bahkan seorang muslim harusnya memandang kalau dia belum banyak beramal. Baru sedikit beramal. Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sudah dijanjikan dihapus dosanya. Dijanjikan masuk ke dalam surga. Iya. Masih diperintah oleh Allah ketika dekat dengan ajal untuk apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bagaimana lagi yang bukan nabi? Kita yang bukan nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya diperintahkan untuk kita benar-benar memanfaatkan usia kita, waktu kita agar tetap berada di bawah keriduan Allah Subhanahu wa taala berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lain. Iya, kerja adalah ibadah, benar. Akan tetapi di sana masih banyak ibadah yang dituntut oleh kita. Iya, sholat kita, berjamaahnya kita di masjid, menuntut ilmunya kita, bagaimana kita menghiasi amalan soleh kita dengan akhlak, bagaimana pergaulan kita dengan istri, pergaulan kita dengan orang tua, pergaulan kita dengan tetangga, pergaulan kita dengan anak, pergaulan kita naam bersama pemerintah, yang itu semua telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita dituntut untuk mempelajarinya agar kita bisa beramal di atas ilmu tersebut. Iya, maka ini nasihat buat saya pribadi dan untuk kaum muslimin seluruhnya ya Nam, dan saya minta maaf bukan saya lancang mendahului orang-orang tua orang tua kita yang ada di majelis ini akan tetapi demikianlah Allah tabaraka wa menginginkan kepada kita. Iya, agar kita memanfaatkan waktu kita, agar kita memanfaatkan waktu kosong kita, jangan sampai ada di bawah ya amalan-amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan berfaedah dan saya minta maaf atas segala kekurangan yang ada. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.